Ya Pak. Marginnya Pak empat dua tiga. Ya Pak. Yang bagi kata-kata dikata Yang bagi kata-kata Tapi kayak gini, kau menceritakan tentang ini sebetul. Sini kota Gorontalo, di mana banyak pendidikannya, salah satu pendidikan yang SMA sebagai fasilitas pendidikan yang ada di Gorontalo. Langsung saja SMA Persetia Gorontalo merupakan salah satu sekolah ya kan, yang memiliki pendidikan yang baik-baik. Kau ceritakan tentang sekolah di sini. Sudah itu kau bicarakan tentang ada apa dengan sekolah itu. Jangan bicara tentang saya mau kerja di sekolah itu, Nggak, bukan di sini. Ya, ya, ya. ada, apa dengan sekolah itu? Mau melihat fasad bangunannya bagaimana, apanya, apanya, apanya jangan pakai bahasa kritik oke sebaiknya langsung ya berlanjut ya. ini kayak ini, ini salah ini apa bangunan yang akan dikritik bukan tapi bagaimana tampilan bangunan atau tampilan fasad dari sekolah SMA ini Persetia. otomatis untuk menceritakan itu kau harus pakai kritik bahasa jadi bukan bab dua lanjut saja dulu. Bab dua lengkap saja kan? Bab dua itu literatur, bukan eh, bicara tentang sekolahnya itu bab tiga. Literatur yang kugunakan. Ya, setelah masuk kritik, kritik, kritik, kritik, kritik, kritik, 是吧？